soalan daripada soalan yang pertama daripada muslimin. Bagaimana ingin mengatasi masalah mata yang sering melihat perempuan cantik dan mengatasi hati yang sering memikirkan perempuan yang cantik yang baru kita lihat tadi. Kalau di dalam hati, di dalam diri kita ada syahwat, maka ketahuilah Anda adalah orang normal. Allah memberikan kepada kita syahwat akan tapi kita harus tahu bahwasanya dengan syahwat setan bermain dan ingat Allah menciptakan syahwat kepada kita tapi Allah juga memberikan jalan yang bersih mulia untuk menuntaskan syahwat kita jalan ikuti jalan Allah jangan ikuti jalan setan kalau orang melihat seorang laki-laki melihat perempuan tidak tertarik sakit dia akan tapi bukan berarti kita harus melihat. Makanya digunakan untuk melihat istrinya yang halal. Bermasalah kalau seorang suami tak senang, tak tak selesai, tidak, tak, tak, tak suka melihat istrinya itu bermasalah itu. Itu itu kunci untuk halal bukan kunci untuk haram. Maka sadari mungkin yang punya mata semacam itu Anda normal secara secara kejiwaan, secara jiwa kejiwaan, psikologi, maka Anda normal, Anda punya syahwat, punya kecenderungan kepada lawan jenis. Akan tapi ketahuilah kecenderungan kepada lawan jenis ini harus disalurkan dengan cara yang diridhai oleh Allah. Nabi membuka pintu halal namanya pernikahan. Baik. Tapi sebelum kita bicara pernikahan, Nabi kan mengajarkan kalau kita bangkit syahwat untuk berpuasa dan sebagainya kan? Puasa dan sebagainya. Ada yang berpuasa bercerita, "Ya Buya, saya puasa tetap saja syahwat saya datang. Syahwat saya berat dan sebagainya." Ketahuilah, Nabi kalau punya resep tidak pernah salah. Kalau kita ada bangkit syahwat, mata ingin lihat yang haram, ngambil air wudhu, sholat selesai. Dan yakin itu resep dari Nabi, nggak mungkin salah. Kalau ada bangkit syahwat, kita cukup mengambil air wudhu, lalu ngambil Al-Quran saja, hilang itu syahwat. Dan pasti hilang karena resep dari Nabi, nggak mungkin salah. Karena ah, tapi harus kita bedakan, harus paham di sini. Syahwat yang yang di belakang nggak kelihatan Beda antara sahwat yang datang tiba-tiba pada kita ini mudah dihilangkan. Sangat berbeda dengan syahwat yang kita undang itu setan. Kalau syahwat diundang gimana bisa diusir? Syahwat kita jemput, kita mendatangkan syahwat gimana bisa diusir? Kitanya sengaja buka internet, lihat gambar tak pantas, begitu syahwat katanya saya pengen puasa. Ah bohong. Kalau syahwat kita yang mengundang, susah kita mengusirnya. Tapi jujur di saat kita dalam keadaan normal tiba-tiba bangkit syahwat lihat perempuan cantik, lap syahwat, cukup baca Al-Quran Bismillah, hilang, percaya. Itu dari Nabi SAW. Tapi yang menjadi masalah adalah kita membiasakan mengundang syahwat. Ini beda. Kalau sudah diundang susah untuk diusir. Lihat gambar-gambar yang tak, tak pantas dilihat. Bahkan naudzubillah ini kami ingatkan bukan saja urusan yang belum pernah menikah. Suami istri pun tidak pantas. Ini kami ingatkan, kami nasihatkan kepada semuanya. Ada ini fatwa picisan, fatwa berbahaya katanya. Kalau suami istri melihat gambar-gambar film-film yang tak seronok itu tak seronok ya. Film tak pantas lihat katanya tak apa suami istri. Nauzubillah, astagfirullah. Ketahuilah apa yang terjadi dalam hati dan jiwa orang yang melihat foto gambar itu. Dia akan membandingkan antara istrinya dengan perempuan yang ada di situ. Yang perempuan membandingkan suaminya dengan laki yang ada di situ. Dan ternyata pak, Ah, suamiku tak ada apa-apanya. Istriku, eh, apa itu istriku? Karena biasa melihat di gambar hayal itu, dia Dan itu film. Film itu adalah hayal, nggak seperti itu, nggak se sebenarnya itu. Akhirnya apa? Yang ada di angan-angannya pengen seperti orang ada di dalam film itu sehingga mungkin dengan istri istrinya sudah tidak bangkit syahwat lagi. Mungkin seorang perempuan, seorang wanita dengan suaminya tidak bangkit, bangkit syahwat lagi karena suka melihat hal-hal yang semacam itu. Maka hukumnya adalah haram. Akan tapi coba, kalau seorang suami, seorang wanita menjaga, aku tidak boleh melihat itu, haram. Biarpun gambar tidak boleh aku lihat. Tidak boleh aku lihat, tidak boleh aku lihat. Dalam Al-Quran, kulil mu'minin ya'udhu min absorihim. Orang beriman tidaknya menjaga matanya. Lul mu'minat juga ya'udhudna min absorihim. Wanita juga menjaga matanya. Apa yang terjadi saat itu? Yang ada adalah di saat melihat istrinya, lihat bangkit syahwatnya. Normal, kenapa? Dijaga matanya. Syahwatnya tidak diumbar, tidak diumbar sana kemari. Istrinya semakin hari semakin cantik. Begitu juga seorang wanita dengan suaminya semakin hari semakin semangat. Ini perlu dijaga mata. Yang sudah menikah pun harus menjaga. Yang belum menikah apalagi. Karena ngeroga ada hayalan. Sehingga dibawa buai oleh hayalan. Dan ingat bahwasanya wanita itu ada daya godanya luar biasa. Dia pun katanya paling jeleknya manusia di dunia Anggap saja. Itu ada daya sahaja Mata dan hawa nafsu mencari sesuatu yang menarik baginya. Mungkin kepalanya tidak menarik, tapi lengannya mungkin. Mungkin, mungkin, mungkin ada bagian. Itu syahwat. Sehingga betul sabda Nabi itu ya, tapi nggak usah kecewa, nggak usah kaget seorang wanita. Yang akan memutus sholat itu al-mar'atu wal karbu, kalbu. Memutus sholatnya seorang laki-laki adalah anjing dan wanita. Wanita nggak usah marah. kok saya disamakan dengan anjing? Bukan disamakan sisi kejelekanmu, tapi daya godamu itu loh. Coba kalau ada orang lagi sholat, ada anjing itu sebentar, uh, ada anjing, loh, nah, kan begitu. Sama seorang laki-laki, makanya jangan meremehkan. Biarpun di rumahmu, biarpun siapapun, anggap saja. Kata Nabi, eh, innal mar'ata tukbil ala surati syaitan, wa tutbil ala surati syaitan. Jangan main-main, makanya perlu ditutup aurat. Wanita itu kalau datang itu yang bentuk gambar setannya. Bukan ibu, bukan setan, tidak. Jangan Nabi tidak pernah merendahkan. Artinya daya goda. Saya laki-laki, ibu jangan menganggap. Kalau ibu dengan ibu-ibu biasa, saya laki-laki. Biarpun katanya perempuan itu hitam, jelek dan sebagainya, tapi syahwatnya akan mencari apa yang membangkitkan syahwatnya. Makanya perlu menutup aurat, menjaga aurat. Anda itu memutus sholatnya seorang pria. Anda itu datang seperti syaiton, bukan seperti daya godamu. Makanya sebagian orang menafsiri, kok Nabi menyamakan perempuan kayak syaiton? Saya tahu, tidak paham ini. Daya goda. Anda itu punya daya goda, nggak dandan pun daya goda, apalagi pakai dan dan dan maka Nabi menghimbau dan dan kamu yang benar di rumah saja dengan istrinya kalau keluar pakai tutup dan sebagainya. Kenapa? Pakai aurat, menutup aurat, pakai but ini. Karena apa? Di dalam dirimu ada daya goda dan itu yang menyenangkan semua perempuan. Semua perempuan pengen dirinya adalah menjadi penggoda istimewa untuk suaminya. Tapi kalau sudah diarahkan ke orang lain jadi salah. Jangan usah kaget dengan hadis-hadis seperti itu ya. Kadang menafsirinya salah. Jadi wanita itu punya daya goda luar biasa. Maka dari itu pada kaum pria jangan main-main. Melihat gambar-gambar menggoda, jangan dianggap nggak merusak hati. Sehingga membanding-bandingkan, oh itu istriku tidak kayak dia. <laughs> istriku tidak seperti Terus berkembang. Akhirnya apa? Dengan istrinya pun sudah tidak semangat. Lah khususnya yang belum pernah menikah, naudzubillah. Uh, hayalannya luar biasa. Maka kunci satu-satu, kunci pertama adalah jaga mata paksain kalau lihat sahwat itu kamu normal maka dia itu istighfarlah minta perlindungan kepada Allah jangan biasakan melihat termasuk bukan melihat itu sebab melihat secara nyata ini ada timahnya. Enggak serta-merta kalau ada seorang perempuan yang gampang kaget melihat perempuan itu sebetulnya karena pernah mengintip melihat gambar di internet dan sebagainya kalau dalam keadaan normal tidak seperti itu karena sudah melihat jadi penasaran terus karena oh yang mirip yang saya lihat di gambar sana terus maka urusannya zaman modern ini. Kami berharap, oh, ini kan hayal ya. Kalau seandainya dunia ini kembali ke tahun 1900 atau 1800, tak ada internet, tak ada televisi kan enak. Nggak bingung kita nih. Sekarang di HP anak-anak kita. Makanya jangan anda mudah memberikan alat-alat ini kepada anak-anak kita. Kecuali dengan protek, dengan peng, apa, dengan pengarahan yang benar, penjagaan yang benar. Baik, jadi untuk yang bertanya tadi, memang ini adalah kasus anak muda, mohon maaf saya jawabnya panjang lebar, sebab yang muda, yang tua pun punya masalah sama. Kalau sudah mata aja suka melihat yang jelek itu, yang kotor tuh, internet-internet itu, iblis itu. Internet memang ada ilmu surganya, tapi nerakanya lebih luas lagi di situ. Baik, uh, jadi yang pertama adalah dipaksain untuk bisa menyesali itu semuanya. Kemudian sebabnya tadi, hindari foto-foto yang tidak pantas, dipaksa tidak melihat, ah tidak boleh saya melihat. Dibaksain untuk bisa melatih yang demikian. Kemudian yang kedua ada cara yang harus ditempuh adalah permudahlah urusan pernikahan. Hei para orang tua, jangan engkau persulit urusan pernikahan anak-anakmu. Jangankan kau anak laki-laki, anak perempuan saja, kalau sudah ketemu orang yang meminangnya dari orang yang sekufu dengannya, maka orang tua tidak berhak melarangnya kalau orang tua melarangnya namanya wali abdul boleh dilanggar karena ini sudah menyangkut kebutuhan pribadi seseorang. Cuman kadang orang tidak berilmu. Wahai para ibu dan para bapak, wahai para ayahanda kami, ibunda kami, jangan engkau pandang anakmu selamanya adalah anak. Sadari bahwasanya anakmu saat ini sudah menjadi seorang wanita dan seorang pria. Harus kita pikirkan. Cuman kadang-kadang nih ambisi, hubud, pengen sukses urusan sekolah dan sebagainya. Pernikahan tidak akan menghalangi orang untuk sukses. Pernikahan juga tidak akan menghalangi sekolah. Pada zaman dulu tuh nggak ada istilahnya jenjang pendidikan, dapat e, sekolah ini selesai ini baru nggak menikah menikah. Sesuai dengan kebutuhan. Apalagi zaman sekarang sangat berbeda. merhaba ya insyaallah. Insyaallah. Apalagi zaman sekarang. malas ya Apalagi zaman sekarang ini zaman yang ngeri. Ini ibu-ibu bapak ya, ayahanda kami, zaman dulu, zaman anda masih kecil. Mungkin masih ingat apa sih yang ada di, di Malaysia televisi? Terbatas televisi itu. Sangat terbatas sekali. Itu pun lihat, rusaknya akhlak sudah kayak begitu. Bagaimana zaman ini hari ini? Maka mempermudah pernikahan ini hendaknya sudah kita suarakan. Halal. Sehingga anak kita tidak melakukan haram. Dan ingat, berzina adalah sebab kekilapan dunia akhirat perzinaan kehinaan di dunia dan di akhirat maka dari itu pemudahlah urusan pernikahan maka bagi yang bertanya tadi ini sudah melangkah kepada pernikahan jangan biarkan mata itu jangan biarkan terseksa termasuk budaya yang sangat ah, sangat marak saat ini adalah budaya bercinta sebelum menikah. Itulah wala taqrabuz zina, itu mendekati zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercinta sebelum menikah. Naudzubillah yang lihat fotonya, dengar dering teleponnya deg-degan. Ah, itu dah menghantarkan pada kehinaan. Maka dari itu anak kita harus kita jaga dari benar. Menikah mempercepat mempermudah urusan pernikahan. Ini termasuk solusi daripada pertanyaan tersebut.